dan taufiknya Kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita masih diberikan kemudahan dari kita menjalankan kewajiban kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya mujibastailin. Ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Masih berkaitan dengan ma'alim fi awqatil fitan wan nawazil. Yang kemarin kita sudah uh, masuk pada ma'lam yang ke-15. Bahwasanya mencela kepada para ulama' adalah akan membantu kepada musuh-musuh mereka dari dalam dan dari luar. Maka harus kita mengerti bahwa kedudukan para ulama itu adalah demikian mulianya dalam agama ini. Memuliakan kepada para ulama' Rabbaniyin adalah merupakan bagian dari agama. <clears throat> Maka satu hal yang tidak diragukan dan juga tidak samar khususnya bagi mereka mereka orang-orang liberal dan yang semisalnya. Orang-orang mengikuti jejak mereka dari mutaqafin dari orang-orang yang mereka dengki terhadap syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala ini. Upaya-upaya mereka dengan sekuat tenaga, dengan berbagai daya dan upayanya untuk membuat keraguan di tengah umat ini akan kedudukan ulamanya. Dan upaya mereka untuk menjatuhkan para ulamanya dengan kedudukan yang mulia ini. Maka ini satu hal yang ma'ruf dari maksud dan tujuan mereka. Demikian pula statement-statement yang mereka keluarkan. Maka contoh teladan mereka tiada lain adalah orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang kita mengerti bersama. Semua keburukan yang ada pada manusia sekarang ini ada salafnya, ada contohnya dari ahlul kitab. Maka khanafidin Allah wa rahimakum. Hendaknya kita waspada. Hati-hati. Dari kita termasuk ikut andil dalam memberikan khidmah kepada maksud dan tujuan mereka. Disertai dengan kebodohan kita, ketidaktahuan kita, maka mereka akan bersorak-sorai dan sangat senang karena mereka akan bisa merealisasikan dari tujuan mereka yang dari berbagai jalan dan ternyata itu dibantu oleh umat Islam itu sendiri yang tanpa sadar, tanpa mengerti dengan kejahilannya ikut membantu dari makar-makar mereka. Nasallallahu salaman afiyah. Maka khonafidin azakumullah ini yang sangat diingatkan oleh banyak para ulama kita. Dari silsilah syaitaniyah. Mata rantai setan yang sekarang ini pun juga terus berkelanjutan. Dari jil dan yang semisalnya. Jaringan iblis laknatullah. Maka kita menerjemahkan itu pun juga bukan hal yang berlebihan. Karena dari ungkapan-ungkapan ulama kita ketika mengomentari mereka juga tidak lebih dari dikatakan silsilah syaitaniyah atau silsilah himariyah. Yang muaranya juga kembali kepada Lubaid bin Al-Aslam, Yahudi. Orang-orang yang mereka berupaya untuk membuat tashkik membuat keraguan dan kerancuan dalam agama yang agung dan mulia ini. Ini mata rantainya. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah harus ala ilm. Walhamdulillah kita belajar tauhid. Yang insya Allah ta'ala dengan mempelajari akidah, belajar tauhid. Ini insya Allah akan terbentang dengan jelas. Dan kemudian kita juga harus memahami, mempelajari dari usulul bid'ah. Dasar-dasar bid'ah yang muncul di umat ini dan ini dari dulu sampai hari ini tidak ada bedanya. Hanya sedikit ada improvisasi. Dengan berbagai balutan-balutan yang ada. Hiasan-hiasan yang mereka berikan. Untuk menghiasi seakan yang hak itu menjadi eh, yang yang hak ini seakan terlihat batil dan sebaliknya. Yang batil akan terlihat hak khutuwati syaitan. Maka ikhwan fillah Allah ini orang-orang yang dari dulu sampai hari ini sama benang merahnya adalah sama. Lubaid bin Al-Aqsam yang menurunkan ilmunya kepada Susan Nausan Zawiyah. Kemudian menurunkan seorang Nasrani yang kemudian menurunkan ilmunya kepada kepada Ma'bad al-Juhani. Kemudian berikutnya kepada Jahm bin Safwan. Jadi Jahm bin Safwan ini terus berkembang. Bishr al-Marisi dan seterusnya. Berlanjut. Wasil bin Atta. Kemudian berikutnya Abu Ali Al-Jubai sampai kepada Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Hmm. Kemudian sampai kepada masa kita sekarang ini, jil salafnya mereka ini dengan judul yang berbeda-beda. Namun intinya adalah sama orang-orang yang berusaha untuk membuat tashkik. Maka ini yang menjadi kewaspadaan bagi kita dari mencela kepada para ulama kita. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala permusuhannya dengan Ahmad ibn Abi Duat. Seorang tokoh Mu'tazilah yang mendapat hati di masyarakat, bahkan ini di pemerintahan khususnya. Hmm. Sampai tiga dekade kekhalifahan. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menghadapinya dengan tegar. Bagaimana mereka berusaha untuk tashkik. Bahkan tidak hanya itu saja, memaksakan. Bahkan tidak hanya itu saja, menghukum ketika mereka berkuasa. Dengan lisannya para penguasa mereka paksa umat Islam untuk mengikuti keyakinan-keyakinan mereka. Korbannya banyak sekali. Ini pelajaran bagi kita. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebagaimana disebutkan dalam manaqibnya. ini itu Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Walhadar. Maka waspadalah. Hmm. Banyak pelajaran itu yang kita petik dari kisahnya para ulama ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini. Di saat-saat fitnah. Untuk kita hati-hati dari mencela kepada para ulama kita. Dan harus kita tahu bahwasanya mereka-mereka mencela kepada para ulama hmm. baik itu dengan jelas atau dengan samar maka sebenarnya mereka mencela kepada para ulama tidak lain mereka adalah telah terjatuh dengan cibi dan dengan nyinyiran mereka telah terjatuh ke dalam berbagai mahadir telah terjatuh kepada berbagai mahadir hal-hal yang mestinya diwaspadai. Di antaranya adalah yang pertama adalah membantu kepada ahlu syar. Membantu kepada orang-orang jahat yang mereka berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas para ulama. Bahkan tentunya dalam seperti ini lebih parah, lebih berat daripada ketika kepada ahlu dhalal. Kemudian mereka ini orang-orang yang mencela kepada para ulama mereka menebarkan dosa dan keburukan yang memberikan pengaruh dengan ucapan-ucapan mereka terhadap umumnya manusia dan khususnya anak mudanya yang terkadang mereka dengan ghirahnya, dengan kecemburuannya kepada agama yang tanpa ilmu mudah untuk disulut. Mudah untuk kemudian diprovokasi. Ini yang sering terjadi. Kemudian tentunya jalan seperti ini bukan masalah yang salim. bukan langkah-langkah yang baik. Dengan alasan nasihat, dengan alasan mengingatkan, dengan alasan di saat-saat yang seperti ini. Mengingatkan pada masyarakat dan seterusnya, maka tidak lain menambah bajah, menambah keriuhan dan kekeruhan di tengah-tengah masyarakat. Nasallallahu alaihi wasallam Kemudian ma'lam yang ke-16 berikutnya bahwa berkaitan dengan ma'alimul fitan yang ini berkaitan dengan fatwanya para ulama berkaitan dengan fatwanya para ulama terjadi pada orang-orang yang mereka punya kecemburuan kepada agama ini. Namun sekali lagi ketika tidak dibarengi dengan kawaid, dengan ilmu, dengan basirah, memuji kepada para ulama. Ini. Ini hanya manakala mencocoki fatwanya fatwa-fatwanya itu mencocoki keinginannya. Ini baru kemudian dipuji. Dan ini kita dapatkan. Ketika cocok fatwa ulamanya itu cocok, kemudian disebarkan di antara manusia. Namun apabila terjadi nazilah, terjadi perkara-perkara kontemporer yang baru. Kemudian fatwanya ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, maka tidak seperti sebelumnya. Sikapnya tidak seperti sebelumnya. Bahkan seorang alim yang memberikan fatwa yang tidak sesuai dengan keinginannya ini, ini pun juga tidak selamat dari muakhadat dikritisi, bahkan terkadang dihabisi dengan berbagai tashkik tadi. Maka ikhwan fidina izakumullah wa rahimakum. Jadilah orang yang jauh Jadilah manusia-manusia yang jauh dari memiliki sifat-sifat yang kotor dan jahat ini. Ini kepada saudara kita saja tidak boleh sikap-sikap yang seperti ini. Apalagi kalau sikap seperti ini kepada para ulamanya. Karena yang seperti ini adalah tentunya bukan suatu keadilan. Hanya suka-suka saja. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idha qultum fa'adilu." Maka jika kalian ngomong berlaku adilah. Maka ini jelas bukan suatu keadilan. Ketika fatwa para ulama'nya mencocokinya, dipuji setinggi langit. Namun ketika fatwanya menyelisihinya, tidak sesuai dengan keinginannya, Rasulullah SAW afiyah. Sebaliknya. Ini yang terjadi. Sifat-sifat yang jahat seperti ini. untuk kita mendudukan mereka para ulama sebagaimana mestinya. Kalau toh terjadi zalnat, kalau toh terjadi kesalahan, adalah mereka adalah manusia biasa. Yang juga pentingnya untuk kita berikan uzur kepada mereka adalah lebih awal. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengingatkan dalam satu risalahnya. Dan ini juga diingatkan oleh para ulama kita. Sesuai Al-Fauzan juga memiliki satu risalah bagaimana sikap kita dengan para ulama. Maka yang namanya fatwa, namanya apa-apa lagi berkaitan dengan mereka adalah ahlul ijtihad maka tidak lebih dari dua. Jika benar, maka bagi mereka dua pahala. Jika salah, bagi mereka satu pahala dan kesalahannya kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersikap dengan sikap yang adil, yang baik. Kepada saudara kita saja kita dituntut untuk berlaku adil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an la ta'dilu." I'dilu huwa aqrabu taqwa. Janganlah sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikan engkau tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah itu lebih dekat kepada takwa. Berlaku adil kepada siapapun dan ini Islam menuntut kita untuk berlaku adil sampai kepada lawan-lawan kita pun juga kepada mu, kepada musuh-musuh Islam pun juga kita dituntut berlaku adil. Lebih lagi adalah kepada ahlul Islam. Lebih lagi kepada para ulamanya. Karena Islam datang dengan membawa keadilan. Menempatkan sesuatu itu kepada tempatnya. Kemudian maklam yang ke-17 masih berkaitan dengan fatwa ini. Perlu diketahui bahasanya fatwa ini bukanlah isu bagi setiap orang. Bukanlah hak bagi setiap orang. Ini yang terjadi pada masa kita sekarang ini. Hendaknya kita fatin. Hendaknya kita peka. Dan juga jeli memandang permasalahan bahwa yang namanya fatwa ini bukan hak setiap orang. Dan ini yang menimpa kepada umat ini. Bahwa sebagian orang-orang yang memiliki atau berusaha untuk menghidupkan kebaikan di tengah-tengah umat ini telah membuka pintu ini dari sisi yang terkadang tidak disadarinya. Dan ini terjadi ketika dibukakan baginya takdir bisa mempengaruhi kepada umat, kepada manusia diberi mauhibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kepiawaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan tulisan-tulisannya, makalah-makalahnya yang bisa mengaruhi orang atau juga dengan fasahatul lisan, indahnya retorikanya dalam berbicara, dalam berkhutbah. Atau juga mungkin dengan sair-sairnya yang bisa mengingatkan. Kemudian tanpa sadar muncul keluar dari dirinya fatwa-fatwanya, statement-statementnya, dan bahkan kemudian memutlakkan hukum, melancarkan atau juga mengeluarkan berbagai hukum berkaitan dengan halal dan haram berkaitan dengan tabdi', tafsik, taf, takfir. Seorang penceramah yang berawal dari seorang guru ngaji ini kemudian menjadi mufti. Ini yang terjadi. Nasallallahu alaihi wasallam Ini musibah yang besar. dan akan semakin bertambah keburukan dari musibah ini ketika terjadi kerancuan pada manusia umumnya khususnya kepada generasi mudanya ketika tidak bisa membedakan mana seorang alim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertanya kepada mereka dengan orang-orang yang bukan alim. Maka ikhwana fidina Allah warahimakum. Beliau ingatkan, "Inna mauhibatal khitab wal kitab al fasaha. wa kasratal ibadah." Sesungguhnya kepiawaian, kemahiran dalam berkhutbah, dalam menulis, dalam retorika, indahnya berbicara, demikian pula mauhibah dengan banyaknya ibadah karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kullu dzalika min abwabil khairi wal fadl ini semuanya adalah dari pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu keutamaan idza kana sahibuha ala ilm jika pemiliknya itu adalah di atas ilmu Jika semuanya ini adalah di atas ilmu. Lakin ma'adhalika kullihi tabqal futiyah. wabi khasatin fil umuril kabirah. Dan kemudian dengan semua kepiawaian tadi ini tinggal yang tersisa adalah fatwa khususnya dalam perkara-perkara besar maka dalam fatwa khususnya dalam perkara-perkara besar mauqufatun alal halimil ma'ruf bisihatil mu'taqad wa salamatil manhaj rusukh fil ilm maka ini adalah diberikan kepada seorang alim yang ma'ruf yang dikenal dengan kesahihan akidahnya dengan keselamatan manhajnya, prinsip dalam agamanya juga dikenal dengan rasikhina bin ilm. Orang-orang yang mumpuni dalam ilmunya. Inilah kerancuan yang terjadi. Ketika tidak bisa membedakan mana mereka para ulama dan yang lainnya. Hanya karena pandai berbicara kemudian, oh ini alim. Dan ini yang terjadi pada kebanyakan masyarakat kaum muslimin. Ini. Di saat-saat yang mereka sangat butuh untuk saling adanya keterikatan satu dengan yang lain. Maka ini ma'asyalah muslimin ikhwan fitina izlakumullah wa rahimakum. Musibah yang berkelanjutan. Bencana yang terus berantai. Nasallallahu salaman Kemudian malam yang berikutnya, yang ke-18. Adalah min asbab ziyadatil fitnah yang merupakan sebab-sebab yang akan menambah fitnah pada umat ini an yatasaddar mal man lam yu'raf bi'ilm. Tasaddur. Muncul fatwa dari orang-orang yang tidak dikenal dengan ilmunya. Ini yang terjadi. Muncul dari mereka. Munculnya majlis-majlis fatwa, sumber-sumber fatwa yang lepas dari dalil yang syar'i disebabkan karena perasaan atau terkadang hanya karena isu-isu krusial, isu-isu sosial yang kemudian banyak menjadikan kesia-siaan yang terjadi. Dan ini tentunya yang menjadi sebab tertutupnya banyak pintu-pintu kebaikan dan terbukanya banyak pintu-pintu keburukan. Kita lihat para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in yang kita kenal kita ketahui, kita mengerti ketakwaan mereka, kesolehan mereka, keilmuan mereka. Tidak sembarangan. Lebih lagi kalau sudah berkata dengan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala di akhir-akhir masanya ketika ditanya tentang hadis Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan kabirna wa nasina kami sudah tua dan kami sudah banyak lupa wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam azim dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat agung sangat besar Dan ini tidak diberikan kepada siapapun. Di masa Imam Malik rahimahullah taala. Terkenal di kalangan para ulama dengan ungkapan la tuhti wa malikun bil Madinah. Jangan kau berfatwa selagi Imam Malik masih ada di Madinah. Ini ulamanya. Keadaan umat ketika itu tidak sembrono hubbut tasaddur, senang untuk menjadi narasumber. Walhamdulillah ikhwan fillah jazakumullah. Kemarin sudah kita ingatkan. Walhamdulillah soal hubungan kita dengan teknologi yang ada, hubungan kita kepada para ulama mudah. Untuk kita tetap dengan iltimas kepada mereka. Dan kita menyandarkan dalam menyelesaikan dalam penyelesaian umat <clears throat> menyandarkan kepada mereka tentunya ini adalah lebih selamat. Hmm. Selamat untuk diri kita sendiri dan selamat untuk umat juga. Dan selamat untuk agama ini. Agar tidak terjadi kekeruhan. Maka dengan fenomena dan kenyataan seperti ini Hendaknya orang-orang yang menginginkan al-islah, menginginkan untuk memperbaiki, ini mesti peka. Lebih lagi ketika terjadi iltibas dari perkara-perkara umat, kerancuan-kerancuan. Dan hendaknya waspada, hati-hati dari mengambil semua apa yang didengarnya. Meskipun itu perkataan yang mengagumkan. Atau kemudian kita kagum dengan orang yang mengatakannya. Maka ambil perkataannya itu dengan akal yang sehat. Ambil perkataannya itu dengan akal yang sehat. Akal yang sehat insya Allah ta'ala tidak akan bertentangan dengan syariat bukan dengan perasaannya, bukan dengan kekagumannya. Maka tentunya dikatakan manzilatul alim la yablughuha al mutakallim bil khatib. Kedudukan seorang alim ini berbeda ini tidak akan dicapai oleh seorang yang hanya bisa ngomong atau seorang khotib, seorang penceramah. Beda. Ini hendaknya untuk dibedakan. Maka kepada orang-orang yang menginginkan untuk islah peka dengan keadaan seperti ini. Maka khawanifitin izakumullah ini yang diingatkan. Qala kadzalika ala man arada al-islah mimman utiya hazzan fil khitabati wal kitabati wa nahwihima wa husni dhanni an-nasi fihi li ini juga hendaknya kepada orang-orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan perbaikan dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya kenikmatan, kepiawaian dalam berbicara, dalam menulis dan yang lainnya diberikan kelebihan husnudzannya kepada manusia atau juga manusia banyak berhusnudzan kepada dirinya mungkin dengan akhlaknya, mungkin dengan perilakunya, juga untuk senantiasa kita masing-masing introspeksi diri. An ya'rifa qadra Jangan berfatwa dengan tanpa ilmu. Ketika diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan malu untuk kita mengatakan la adri saya tidak tahu saya tidak mengerti. Dan ini sudah dicontohkan oleh para ulama kita. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Darul Hijrah. Ketika datang seorang kepada beliau dengan membawa pertanyaan 40 pertanyaan. Yang dijawab hanya 4 atau 5 saja. Selebihnya, la adri. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ini beliau rahimahallahu taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahallahu taala. Imam Ahlul Basrah, faqihul Basrah. Orang paling pintar di negeri Basrah. Seorang datang kepada beliau dengan bawa 30 pertanyaan. Bahkan ini semuanya dijawab dengan la adri saya tidak tahu. Tidak malu, tidak segan, tidak sungkan. Tidak ada kekhawatiran untuk mengatakan saya tidak tahu. Ketika si penanya mengatakan, Ya Syekh, bagaimana bisa 30 pertanyaan saya datang dari jauh. 30 pertanyaan ini. Engkau semuanya jawab dengan tidak tahu. Maka dengan santainya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tastahi min qaulil malaikah?" Tidakkah engkau malu dengan perkataan para malaikat ketika mereka mengatakan Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana? Ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Ini malaikat yang tidak punya dosa. Lah kita. Maka ini kita lihat bagaimana teladan para ulama. Ini al-ulama ar-rabbaniyin. Khususnya di saat-saat fitnah. Atau kita hati-hati. Dan inilah kadarnya para ulama berbeda dengan kadarnya para penceramah. Ya. Ini beda. Penceramah itu bukan mufti. Ya. Ya. Untuk kita juga berhati-hati. Dan tentunya juga uh, beliau ingatkan di sini. Semua dua-dua di kedua belah pihak. Manakala kita semuanya menginginkan istilah, menginginkan perbaikan-perbaikan pada umat ini. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah wa rahimakum. Beliau ingatkan ma'lam yang ke-19 dan ini yang terjadi. Hmm. Hasdul adillah. Dipaparkannya dengan berbagai dalil. Hmm. Ya. Pandainya dalam menghafal dalil. ini tidak melazimkan kebenaran dari perkataannya. Sihatul dalil, kebenaran kesahihan dalil itu tidak melazimkan dari kebenaran ucapannya. Faham di sini? Ini kok kaidah yang kadang kita luput. Kagum dengan orang yang masya Allah hafalannya luar biasa Mau hibah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ini pun juga harus hati-hati. Sebagaimana kata Syekh Nutaimin rahimahullahu taala, bahwa al-haq itu diukur dengan dua perkara. Ditimbang dengan dua hal. Sihatul dalil wa sihatul istidlal. Kesahihan dalil itu sendiri dan juga kesahihan dalam istidlal dalam pengambilan dalil. Ini yang tentunya bagi kita dan khususnya kepada syababul Islam ghayuriyin orang-orang yang mereka punya semangat dan juga punya ghirah yang tinggi kepada Islam terkadang tidak menyadari yang seperti ini. Kapan mendengar atau membaca dari seorang penceramah, seorang yang pintar berbicara atau juga seorang penulis, dipaparkannya banyak dalil. Maka kemudian dibelanya karena perkataannya ini. Hmm. Yang dengan itu kemudian dengan berbagai hal. Bahkan kemudian karena pandainya dalam berdalil menghafal dalil ini kemudian dielu-elukan diang dan seterusnya melebihi kadarnya para ulama. Ini. Ini. Bahkan beliau katakan di sini. Qala مما يؤخذ على بعد شباب الإسلام أنهم متى ما سمعوا أو قرأوا لمتكلم أو كاتب حشد أدلة ينتصر بها لقوله ثم أخذ يدلل ويؤلل أخذوا قوله بالتسليم المطلق Ini di antara yang mesti untuk diperhatikan, dikritisi terhadap sebagian khususnya pada syababul Islam. Kapan mereka mendengar atau membaca dari seorang yang berbicara atau seorang penulis ketika dipaparkan banyak dalil, dibelanya. Hmm. Karena ucapan-ucapannya itu dibelanya bahkan kemudian memberikan tali, memberikan alasan-alasan yang bermacam-macam untuk kemudian mengambil perkataan dari si penulis atau si tukang bicara ini dengan menerimanya secara mutlak pokoknya apa yang datang dari dia benar Loh ini dalilnya ini alasannya dibelanya mati-matian Wantasarulahu wajafa'u'an. dibelanya walam yaltafitu ila ma siwahu dan tidak mau melihat memandang kepada yang lainnya bal nabadu ma khalafahu wa radduhu bahkan membuang apa yang menyelisihi orang tersebut yang dikaguminya ini dan menolaknya bal qad yasilul hal bi ba'dihim man qaul fi dinihi Bahkan ya, sampai pada terjadi pada sebagian mereka menuduh kepada orang yang menyelisihi orang ini. Orang yang menyelisihi orang yang pandai bicara ini dengan memaparkan dalil atau penulis ini bahkan kemudian mencela kepada orang yang menyelisihinya ini dalam agamanya ataupun niatnya atau orang-orang hasud, orang-orang seperti itu. Maka ini hendaknya ala ilmu. Sekali lagi. Ini. Maka khana fi beliau ingatkan inna hadzal manhaj dzu'iwaj. Sesungguhnya prinsip beragama seperti ini, ini prinsip yang zu'iwaj. Ada kebengkokan. Qad yati akharuna yantasiruna liqaulin yukhalifu dhalikal qaul. Alladhi tamassaktum bihi. Maka terkadang akan datang yang lainnya. Yang membela ucapan orang yang menyelisihi dari ucapan tersebut yang kalian mungkin berpegang teguh dengannya. fakifayakunu halukum idza idza ittahamkum mukhalifukum. Maka bagaimana dengan keadaan kalian ketika kalian menuduh kepada orang-orang yang menyelisih kalian, mencela agama mereka, menuduh, melemparkan mereka dengan berbagai tuduhan-tuduhan bahwasanya ini memiliki maksud yang jelek, maksud yang buruk. Tentunya manakala itu disampaikan kepada orang yang membela kepada apa eh, kepada penceramah tadi tentunya tidak akan rela. Maka ini yang hendaknya kita waspadai. Bita'an salamah. Untuk kita jangan terburu-buru. Dan hendaknya membangun ucapan sikap pembelaan ini senantiasa dibangun di atas ilmu. Hati-hati dari kita membangun ini semuanya. Sikap-sikap kita tidak kepada ahlul ilmu. Ahlul fiqh. Orang-orang yang mereka memahami nusus syar'iyah dengan baik. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi wasallam apa yang terjadi di akhir zaman? Hamajun ra'a Atba'u kulli na'iq. Para penggembira. Hamaj. Mereka pengikut siapa yang teriak lebih keras. Itu yang diikuti. Siapa yang terlihat berani. Itu yang diikuti. Maka ini manhaj bebek. Membebek saja dengan tanpa ilmu. Namanya bebek, kita tahu. Yang di depan we, di belakang pun juga ikut we. Padahal nggak tahu yang di depan terjadi apa, nggak ngerti. Pokoknya sana teriak, sini pun juga teriak. Maka ini hal yang mesti kita waspadai, sikap-sikap kita, ucapan-ucapan kita hendaknya dibangun di atas bayinah di atas bukti yang nyata. Kemudian yang ke-20, maklam yang ke-20. Al-hadaru minal jidalil aqim ma'al mukhalif. Hendaknya hati-hati dari berjidal dengan jidal yang aqim. Yang mandul dengan orang yang ber, yang menyelisih kita. Maka jidal hanya jidal-jidal saja. Adu argumen saja. Bukan untuk mencari kebenaran. Bahkan ini jidal yang mandul tidak membawa hasil. Tidaknya ini ditinggalkan. Ini. Ini yang terkadang terjadi. Beliau ingatkan di sini. وإن مما ينبغي الحذر منه وتفطن له ما يحصل من بعض الناس من كونهم يستفتون أحد أهل العلم فإذا وجدوا قوله مخالفا لما يريدون أخذوا يجادلون ويجادلون بل قد يسيء بعضهم الأدب مع العالم المسؤول إذا لم يتراجع عن قوله Ini yang terjadi. Hendaknya diwaspadai dan hendaknya kita fatin dari apa yang terjadi pada sebagian orang di mana mereka minta fatwa kepada salah seorang ahlul ilm kemudian mereka mendapati ucapannya itu menyelisih dengan apa yang diinginkannya kemudian mulai menjidal fatwa tersebut membantah ya, bahkan sampai kemudian suul adab sebagian mereka ini sampai su'ul adab tidak punya adab terhadap seorang alim yang dia bertanya kepadanya manakala si alim ini tidak mau rujuk dari ucapannya dari fatwanya maka beliau katakan ya subhanallah aina adabu talabin ilm mana adabnya adab-adab dalam mencari ilmu Bagaimana adab dalam munadara, dalam berdiskusi. Ini. Maka ini khawala fitina jazakumullah. Yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan ini yang akan menghilangkan keberkahan ilmu. Tidak akan barokah. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, "Man talaba ilm ليجاري به السفهاء أو يماري به العلماء أو يسرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار أخرجه الترمذي Kata Nabi Alaihi Wasallam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mencari ilmu, liwijari bihi sufaha. Au yumari bihi ulama. Ini. Mencari ilmu untuk yujari bihi sufaha. Untuk bagaimana sikap-sikap yang kotor ini. Adab-adab yang tidak baik yang Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dari adab-adab ilmu ini. Ketika mencari ilmu hanya untuk mengelabui orang-orang syafi'i atau juga untuk ya sekedar kepuasan. Ya, ini yang terjadi. Atau juga untuk menjidal para ulama. Wah ini puas-puasan juga mencari menang-menangan. Diskusi dan merasa bangga, merasa puas manakala bisa mengalahkan, menjatuhkan, bukan mengalahkan, menjatuhkan kredibilitas seorang alim. Apalagi yusrif wujuhan nas agar orang-orang memandang kepada dirinya. Maka apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Fal yatabawa mak minan nar dipersilahkan mengambil tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah teman na'udzubillah. Ini ilmu. Keberkahan ilmu itu hilang ketika adab-adab itu juga ditinggalkan. Maka ini pentingnya adab. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengingatkan pentingnya adab ini. Beliau katakan, لِأَنْ تَتَعَلَّمَ أَدَبًا min adabil ilm ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina fannan min fununil ilm. Engkau mempelajari satu adab dari adab-adab ilmu lebih aku sukai daripada engkau mempelajari 70 cabang dari cabang-cabang ilmu. Alim, Ini pentingnya adab. Makanya di antara manhaj para ulama dalam tolabul ilm, manhajus salaf dalam tolabul ilm, yang pertama adalah Al-Quran. Quran. Yang kedua adalah bahasa Arab. Yang ketiga adab. Baru yang keempatnya adalah ilmu. Makanya kita lihat mereka yang pertama adalah himmahnya kepada Quran. Dan bisa antum sekalian baca biografinya para ulama. Majelis-majelis hadis, majelis-majelis fikih. Ketika ada orang baru duduk terlihat maka akan ditanya ya fulan qara'ta al-Qur'an Yani sudah engkau hafal Al-Qur'an atau belum jika mengatakan belum pergilah tidak diperkenankan untuk duduk di majelis hadis, di majelis fikih sampai dia menghafal Al-Qur'an. Dan jika menjawab ya sudah, langsung diuji saat itu juga. Ini mereka takdimnya pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca biografinya para ulama seperti itu. Ini ini barangkali yang terjadi pada kita sekarang ini. Ketika belajar itu tidak manhaji. Ini. Bilang manhaj, manhaj, manhaj. Belajarnya tidak manhaji. Kemudian yang kedua bahasa Arab. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Setelah menyelesaikan Quran, beliau juga terjun langsung di Bani Hudail. Belajar bahasa. Ini mereka. Makanya kuat. Karena bahasa Arab itu penting. Al-Quran dengan bahasa Arab. Sunnah semuanya dengan bahasa Arab. Dan ini bahasa Arab bukan sekedar untuk fasahatul kalam. Imam Syafi'i terkenal dengan fasahahnya. Dan itu dikagumi oleh gurunya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ketika membaca Motta. Membaca kitab Motta. lil ghaib. Dengan hafalannya ini juga kagum. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kagum dengan hafalannya, kagum juga dengan bacaannya. Dan ini dipelajari. Kemudian adab. Dan itu sebagaimana perkataan Imam Syafi'i tadi. Adabnya. Maka kita lihat para ulama bagaimana adab-adab mereka. Yang tinggi simat para ulama. Ini khawanafitin jazakumullah rahimakum hal-hal yang kita lihat. Baru kemudian setelah itu tiga yang pertama. Maka kita lihat bagaimana juga himmahnya para ulama berkaitan dengan masalah adab. Hampir semua para ulama menulis berkaitan dengan masalah adab. Adab dengan ilmu ini. Karena memang ini adalah satu hal yang sangat agung dan mulia. Karena Nabi alaihi wasallam juga mengatakan kebanyakan penghuni jannah itu adalah masuk disebabkan karena adab. Maka adab ketika dibarengi dengan ilmu ini luar biasa. Dibangun di atas manhaj yang baik, adab yang baik. Namun demikian ikhwan fitanizzakumullah, jangan sampai adab-adab yang baik, kesantunan seseorang itu juga kemudian melalaikan dari akidahnya yang tidak benar. Karena ini juga dipakai dipakai oleh orang-orang ahlul bidah untuk mengelabui manusia dengan akhlaknya yang baik. Antum perhatikan. Orang-orang yang mereka mendahulukan akalnya daripada nakal, daripada nafs. Dari dahulu sampai hari ini. Kelihatan wibawa. Pembawaannya tenang. Ketika menghadapi orang yang khusumnya tenang. Kelihatan itu. Itu dari dulu. Sampai hari ini. Kita lihat. Ahmad ibn Abi Du'an. Tokoh Mu'tazilah. Ini. Yang menyebarkan akidah kufur. Mengatakan, memaksa orang untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Ta'ala Allah ma yakuluna uluwan kebira. Ini kenapa orang pun sampai penguasa pun juga tertarik. Adab. Akhlaknya menampilkan seperti itu, tapi di balik itu adalah kerusakan yang besar untuk menyembunyikan daripada kebejatan daripada manhaj dan akidahnya. Maka ini bagaimana bimbingan-bimbingan para ulama dalam kita menimba ilmu, dalam kita mengais warisan-warisan para ulama untuk kita senantiasa mengikuti bimbingan-bimbingan mereka dan supaya dijauhkan dari apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Ali alaihi wasallam. Tahdil oleh Nabi Ali alaihi Wasallam. wasallam, "Falyatabawwa maqadahu minan nar." Ini. Nasallallahu salaman afiyah. Ini barangkali sampai pada poin yang ke-20 dan masih banyak ya yang dibawakan oleh beliau mengingatkan khususnya di saat-saat fitnah seperti masa kita sekarang ini uh, beliau dalam risalah kecil ini uh, <clears throat> berikan banyak uh, ini separuh ya kurang lebih separuh kurang lebih separuh dari yang beliau sampaikan berkaitan dengan ma'alim di waktu-waktu fitnah terjadi maka ini sedikit ini mudah-mudahan juga apa yang kita pelajari pada beberapa subuh ini eh, minimalnya adalah memberikan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk kita lebih waspada, lebih hati-hati, dan juga jangan terburu-buru menghadapi berbagai permasalahan yang ada pada diri kita atau juga pada umat yang terjadi di masyarakat untuk kita lebih e, mendasarkan kepada keilmuan dan banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala sabat dan istiqamah agar kita senantiasa dikokohkan hati kita sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keteguhan hati kepada orang-orang beriman dalam kehidupan dunia ini demikian pula di akhirat. Ini yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala as-sabat wal istiqamah di atas manhaj yang sahih di atas risalah Allah Subhanahu wa taala.